Radio Salafi Indonesia, Rashid, tebarkan sunnah, suarakan al-haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di program live dari Radio Rashid yang tentunya menghadiri ruang dengar Anda dimanapun sahabat Rashid berada dari Sabang sampai Merauke bisa mendengarkan live streaming dari Radio Rashid tentunya. Dan sahabat masjid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini sebagaimana yang telah kita jadwalkan, yang telah kita publikasikan juga kepada uh, sahabat Rasid semuanya khususnya di Telegram uh, daripada Radio Rasid ya, di Telegram daripada Radio Rasid yaitu program jelang kajian Islam ilmiah. Yang mana di program kita di kesempatan pagi hari ini akan membahas seputar uh, profil singkat tentang Ustadz Muhammad Umar bin uh, eh, Asyid Ta'ala yang mana beliau sedang melakukan rangkaian hadarah atau kajian Islam ilmiah di Kabupaten Sukoharjo tentunya yang mana kita ketahui bahwasanya Ustadz Muhammad Umar Asyid Hafidahullah Ta'ala telah melakukan uh, rangkaian daurahnya yang pertama diawali khutbah Jumat di Masjid Ibnu Taimiyah Sanggahan Grogol Sukoharjo ya yang beliau e, mengambil sebuah tema yang sangat bagus, yang sangat indah yaitu Islam Agama Hidayah. Kemudian beliau juga melakukan rangkaian daurahnya di Kota Wuru, ya, masih di seputaran Kabupaten Sukoharjo, ya, tepatnya di Masjid Al-Falah Kua Wuru, Sukoharjo, yang mana beliau mengambil tema Islam, Islam itu indah, eh, eh damai, eh, Islam itu aman, damai dan indah ya. Nah, jadi di sini uh, Ustaz Muhammad Umar Rasyid sebagaimana yang telah sahabat Rasyid dengarkan juga di live Radio Rasyid tentunya mengupas tentang eh, fenomena ISIS, pemahaman ISIS, Syiah dan juga uh, liberalis dan pluralis yang dikupas secara apik oleh Ustaz Muhammad Umar Rasyid dalam membantah syubhat-syubhat dan memberikan jaminan kepada pemerintah kita bahwasanya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah dakwah yang mengutamakan eh, nilai-nilai uh, atau menjaga syariat-syariat Islam yang sebenarnya. Berbeda dengan dakwah-dakwah mereka ya yang memiliki aliran-aliran radikal maupun aliran-aliran yang bermudah-mudahan yaitu orang-orang liberalis dan pluralis ya. Ustaz Muhammad Umar telah membahasnya dan telah juga kami siarkan secara live tentunya dari uh, di studio atau dari Radio Rashid. Dan sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini Ustaz Muhammad Umar bin e, eh, Asy'ad hafizahullah taala akan melakukan lanjutan rangkaian daurahnya di Masjid Ibnu Taimiyah Sanggerahan Grogol Sukoharjo ya di kesempatan pagi hari ini insya Allah akan berlangsung mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti ya beliau akan e, menyampaikan sebuah pembahasan kitab yaitu aqidah salaf wa ashabul hadis kepada para peserta daurah tentunya. Dan ini juga akan disiarkan secara live oleh Radio Rashid bagi sahabat Rashid yang tidak bisa hadir langsung ke Sukoharjo tepatnya di Masjid Ibnu Taimiyah Sukoharjo tentunya. Dan sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini ya di program jelang kajian Islam ilmiah kita alhamdulillah kedatangan tamu istimewa juga Ya, beliau adalah al Ustad Abu Zubair Umar Hafizahullah Ta'ala. Beliau salah satu pengajar uh, atau pengasuh pondok pesantren uh, eh, Itiba Sunnah di uh, Wadi Klaten. Masya Allah. Nah, beliau telah menemani kami di studio Resid yang akan membahas seputar profil singkat tentang Ustaz Muhammad Umar Asyawet dan juga akan e, memberikan panduan kepada sahabat Rashid semuanya tentang isi daripada kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Mungkin sahabat Rasid semuanya masih asing dengan e, nama atau kitab yang akan dibahas oleh Ustaz Muhammad Umar Asyawet nanti. Nah, e, kita minta kepada Ustaz e, Abu Zubair akan membahas secara singkat tentang isi daripada kitab tersebut yang moga-moga bisa menjadi panduan bagi sahabat Rasid ketika mengikuti atau menyimak daripada Eh, daurah yang akan dilaksanakan atau akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Asyid Hafidahullahu Ta'ala. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Langsung saja kita menyapa Ustaz eh, Abu Zubair Umar Hafidahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khair. Masyaallah. Alhamdulillah Ustaz, uh, sebagaimana yang kita, kita ketahui bahwasanya insya Allah sesaat lagi <clears throat> tepatnya mungkin pukul 10 waktu Indonesia Barat kita akan e, mendengarkan kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Asyrawiyah Hafizahullah Ta'ala dengan tema pembahasan kita e, eh, Aqidatul Salaf wa Ashabul hadi. Nah, ngobrol-ngobrol tentang per, e, profil daripada Ustaz Muhammad Umar uh, Asyrawiyah Hafizahullah Ta'ala yang mana kita ketahui beliau adalah pengasuh pondok pesantren Eh, dia usunah Cirebon. Nah, akan tetapi mungkin banyak daripada sahabat Rashid yang belum tahu ya uh, siapa uh, profil atau biografi beliau secara detail dan mungkin bisa secara singkat Ustadz Abu Zubair memberikan informasinya. Mungkin Fadol Ustaz. Ya. Jazakallah khair. Sahabat Rasul yang berbahagia seperti yang disampaikan oleh Al-Akh tadi uh, terkait dengan profil Ustadz kita, Ustadz Muhammad Umar Sawet Hafizullah Ta'ala. Namun, sebelum kita masuk ke uh, sedikit untuk mengetahui berkenalan dengan beliau melalui profilnya, perlu kita ingat bahwasanya uh, kita menyampaikan profil beliau ini bukan dalam rangka karena kita taasub kepada beliau atau ingin bertaklid buta kepada beliau. Akan tetapi semua ini dalam rangka agar kita lebih mengenal beliau dan juga memberikan hak beliau sebagai seorang alim, doa dan ustadz kita. Dan juga ini sebagai bentuk amalan terhadap sabda Rasul kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau bersabda, "Laisa atau dalam riwayat yang lain laisa min ummati man lam yujilla kabirana wa yarham sawirana wa ya'rif li alimina haqqahu kata beliau alaihi wasalam bukan termasuk golongan dari umatku orang yang tidak menghormati memuliakan orang-orang yang sudah tua di antara kita dan tidak pula merahmati menyayangi yang masih kecil dari kita. Kemudian belum mengingatkan yang terakhir wa ya'rif dan tidak pula mengetahui hak seorang alim di antara kita, doa ustadz kita. Maka demi mengamalkan hadis ini kita berusaha mengenal beliau lebih dekat melalui profil-profil beliau. Adapun nama beliau seperti sudah kita ketahui, beliau adalah Ustadz kita Muhammad bin Umar as Beliau dilahirkan di Cirebon yang anak ketahui pada tanggal 1 September 1965. Dan Masya Allah berarti usia beliau sudah lumayan. Masya Allah, Allah yahfaduh dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah pada umur beliau. Ini terkait dengan nama dan kelahiran beliau. Adapun terkait dengan belajar beliau yang kita ketahui beliau adalah murid dari salah satu ulama kita. Ulama di kerajaan Saudi Arabia yang termasuk salah satu dari imam pada zaman ini. Beliau belajar kepada Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin rahimallahu taala eh, yang pada waktu itu di Uneiza, salah satu daerah di eh, Mamlaka Saudi ya, di kerajaan Saudi Arabia. Ini terkait dengan belajar beliau. Kemudian sepulangnya dari sana beliau Eh, bergabung untuk mendakwahkan akidah al-sunnah wal jamaah, mendakwahkan ajaran Islam di negeri kita di Indonesia ini. Dan kurang lebih pada tahun uh, eh, 90-an sampai 2000 sekian kurang lebih itu beliau mengajar di Pondok iha Sunnah Hmm. di Degolan Yogyakarta dan insya Allah ustadz-ustadz kita yang lain itu lebih paham daripada anak daripada uh, eh, insya Allah beliau lebih paham terkait dengan keberadaan beliau mengajar di mahat tersebut. Tiba setiba Ustadz Muhammad dari Saudi mengawali uh, dakwah di terkait dengan detail tersebut, oh, anak kurang baik. tahu apakah langsung atau ya. tidak. Yang jelas setelah beliau belajar dari sana sampai di Indonesia, entah ada jeda atau tidak, Baik. beliau uh, mengajar di Ma'ad Ihya uh, Sunnah di Yogyakarta. Setelah uh, berpindah dari Ma'ad tersebut, uh, Ihya Sunnah di Yogyakarta, beliau kemudian mengampu dan mengajar serta menjadi Eh, pimpinan dari ma'had yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan diberi barokah padanya yaitu ma'had di Cirebon seperti yang tadi uh, disebutkan yaitu ma'had Dia Usunnah. Dia Usunnah. Ini. Jadi sekarang sampai sekarang posisi beliau itu mengajar di uh, Ma'had Dia usunnah Bahkan beliau adalah mudirnya. Demikian. Dan peran serta beliau yang lain dalam dakwah kita eh, dakwah ahli sunnah ini beliau merupakan merupakan salah satu penasehat hmm. dari majalah Asyariah. Majalah Syariah. Iya. Dan itu insya Allah ma'ruf ya. Ma'ruf. Majalah Syariah. Beliau merupakan salah satu penasihatnya. Mungkin ini saja sebagian yang uh, kita sebutkan. Baik. Yang saya ingat. Uh, Baik. Kemudian uh, saya dapat kabar dari Ustadz kita Ustadz Aye bahwasanya beliau termasuk salah satu pembina atau penasihat radio kita tercinta ini. Radio Rosid Radio Selain ada Ustaz Lukman, ada Ustaz Komar ya. Nah, termasuk beliau Ustaz kita Muhammad Umar Asyawet ini termasuk salah satu pembina dan uh, penasihat Radio Rosid ini. Nah. Masya Allah. Demikian mungkin secara singkat tentang beliau. Uh, Baik, jadi eh, saudara kita semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Ustaz Abu Zubair eh, Umar Hafizahullah taala telah memberikan sekilas informasi tentang biografi daripada eh, Ustaz Muhammad Umar as Hafizahullah taala biografi beliau, di mana beliau belajar dan sekarang beliau uh, di mana beliau mengajar uh, sampai sekarang ini. Dan juga masya Allah beliau adalah salah satu pembina atau penasehat daripada radio kita Radio Salafi Indonesia Rashid ini. Dan sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui, mungkin uh, ada sedikit informasi Ustaz tentang uh, dakwah beliau di hmm. Indonesia. Nah, nah. Hmm. Ya. ya mungkin uh, biar kita lebih mengenal lagi beliau. Uh, dan sudah selayaknya kita menyebutkan untuk bagaimana peran serta beliau terkait dengan dakwah, dengan muhadharah, dengan durus yang beliau adakan. Ya, secara singkat uh, beliau sering atau bahkan uh, banyak diminta dari berbagai tempat untuk menyampaikan muhadharah. Baik dari bagian barat Indonesia sampai bagian timur. Sudah menusantara artinya. Sudah menusantara. Eh, wa khair. Semoga Allah menjaga beliau. Dan seperti yang Al-Ah yang menemani saya ceritakan tadi, kemarin beliau mengadakan muhadarah di Weru. Ya, di Weru dengan judul Islam itu aman, damai dan indah. Masya Allah dan Alhamdulillah saya juga sempat menghadirinya. Masya Allah keterangan dan bayan yang disebutkan oleh beliau sangat seperti tadi disebutkan apik dan begitu memberikan uh, keterangan yang jelas bagaimana akidah ahli sunnah itu terkait dengan terlebih lagi terkait dengan fenomena yang ada akhir-akhir ini bahkan pada muhadharah kemarin itu dihadiri oleh beberapa jajaran dari Muspika Kecamatan Huruf entah dari kecamatan, bapak camat ya atau yang mewakilinya, dari kapolsek atau yang mewakilinya dan sebagainya. Artinya e, daurah yang diwaru kemarin ini bukan khusus bagi ahlus sunnah saja, tapi tapi mengundang juga para e, pemerintah setempat ya Ustaz? Iya begitu, Alhamdulillah. Eh, mungkin Ustaz bisa menceritakan sedikit tentang gambaran suasana daurah ketika di Waru kemarin Ustaz? Ya terkait dengan uh, hadirun yang ada, uh, Alhamdulillah masjid penuh penuh di dalam karena kebetulan saya sendiri duduknya di luar tidak bagian tempat di dalam begitu dan terus siapa ya, salah satu dari mustika yang ada sempat menyampaikan sambutan ah, kemudian ah, seruan ajakan untuk mendengarkan penjelasan yang akan disampaikan Ustaz artinya respon daripada pemerintah juga sambutan yang baik Ustaz ya Masya Allah dakwah al nah, Masya Allah Masya Allah sendiri nah, khairan ini terkait dengan tempat beliau ya, nah. bagaimana beliau uh, dari satu tempat ke tempat yang lain Masa. menyampaikan muhadharah. Adapun terkait dengan ya, isi materi yang beliau sampaikan, uh, banyak materi-materi yang ada. Cuma yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kesempatan kali ini di antara materi yang terkadang beliau sampaikan di muhadharah-muhadharahnya itu misalnya seperti yang kemarin juga disampaikan menjelaskan bahwasanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah salafiyin itu adalah untuk senantiasa taat kepada pemerintah muslim. Nah, meskipun mereka zalim. Selama mereka muslim, menegakkan sholat dan sebagainya, kita berusaha untuk taat, untuk uh, mendengar kepada mereka, mentaati tata tertib mereka. Ini sebagai Eh, bentuk amalan kita terhadap ayat, hadis dan mencontoh ulama kita. Demikian. Jadi dan juga terkadang beliau menjelaskan bahwasanya ahlu sunnah salafiyun itu jauh daripada sikap radikalisme, kemudian terorisme, sikap anarkis dan sebagainya. Itu. Dan pada kesempatan yang lain ya, juga beliau sering uh, mengingatkan mengingatkan dari paham yang menyimpang, paham-paham yang merusak. Betul. Seperti pemikiran khawarij yang itu diadopsi oleh para teroris pada saat-saat ini. Nah, itu. Beliau mengingatkan dengan keras agar kaum muslimin menjauhi dari pemikiran-pemikiran tersebut. Dan juga beliau mengingatkan bahayanya tentang pemikiran Syiah Rafidah Syiah Rafidah Kenapa uh, kedua model ini sangat berbahaya? Ya. Seperti yang sering kita dengar dan juga dari beliau, mereka ini suka dengan suatu tindakan yaitu menumpahkan darah kaum muslimin. Ya kan? Iya. Uh, nah, Khawarid, kemudian Syiah Seperti itu suka sekali untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Entah kaum muslimin tersebut posisinya sebagai hukam, salah satu anggota pemerintah ataupun sebagai rakyat biasa. Tidak peduli mereka. Nah. Dan juga selain itu, satu lagi yang akan kita contohkan, beliau juga mengingatkan kaum muslimin dari paham liberalisme. Hmm. Nah, liberalisme. Karena apa? Sebagaimana yang sempat beliau singgung kemarin, Pemikiran-pemikiran mereka itu justru pemikiran yang merusak Islam. Hmm. Merusak Islam, entah merusak Islam di tengah-tengah kaum muslimin sendiri atau merusak Islam di mata orang-orang kufar. Nah, gitu. Seperti sebagaimana Khawarij juga tadi. Bahkan liberalism ini tidak orang-orang liberal bukannya uh, memperbaiki Islam akan tetapi malah merusak. Demikian dan selain pada waktu itu. Uh, eh, selain itu semua. Nah, sebagai tambahan, ya. seperti yang tadi antum uh, sampaikan, ya. bahwasanya pada hari ini di antara uh, materi yang akan beliau ambil akan membahas kitab akidah salaf nah. wa hadir. Nah itu. Ini salah satu tambahan dari peran uh, materi beliau yang beliau sampaikan pada muhaldoroh dan pelajaran-pelajaran terus-terus beliau. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongannya agar daras uh, pelajaran beliau, muhaldoroh beliau terkait dengan kitab ini bisa berlanjut secara berkesinambungan terus-menerus. Uh, beliau diberi kekuatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita yang mendengarkan Semoga dia selalu diberi semangat oleh Allah untuk hadir. Betul. Nah, setelah ya. Mungkin satu hal Ustaz, yang bisa kita ambil kesimpulan uh, tentang materi yang disampaikan di Wuru nanti dan mungkin sahabat Rasid secara keumuman juga yang mungkin belum sempat untuk mendengarkan uh, tema kajian yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar Asewet ketika di Wuru tentang Islam itu uh, aman, damai dan indah. Hmm. Artinya Ustaz beli, uh, beliau membahas tentang Eh, dua kelompok yang bertentangan. Kelompok radikal hmm. dan mungkin bisa kita kesimpulkan yang termasuk kelompok radikal ini adalah kelompok-kelompok seperti ISIS, orang-orang eh, Khawarij dan nah, Syiah. Iya. Betul, Ustaz? Nah. Kemudian Ustaz di kelompok yang berikutnya yang yang berlawanan dengan kelompok radikal ini yang mengambil momen daripada eh, isu-isu uh, tentang atau perbuatan-perbuatan tentang orang-orang radikal ini itu orang-orang liberal dan plural. plural. Hmm. Ya, artinya e, kedua paham ini tetap harus diwaspadai Ustaz ya? Nah, nah, selain kita e, jangan juga tersibukkan dengan pemahaman orang-orang radikal juga kita terus, harus mewaspadai pemahaman-pemahaman liberal itu sendiri Ustaz ya? Iya, seperti itu. Insyaallah. Sahabat Rasid dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala itulah penjelasan singkat uh, dari Ustadz Umar uh, Abu Zubair Hafizahullah taala tentang isi daripada uh, kesimpulan daripada tema daurah yang disampaikan oleh uh, Ustaz Muhammad Umar eh, Asy'ad hafizahullah taala ketika uh, di berlangsungnya di daerah Weru masih di seputaran Kabupaten Sukoharjo tersebut ya sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ustaz Omar Abu Zubair tentang uh, isi daripada daurah kemudian suasana daurah dan bagaimana hubungan tentang dakwah Ahlussunnah wal Jamaah itu sendiri dengan pemerintah setempat. alhamdulillah. Dan sahabat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah kita informasikan juga yang akan menjadi pembahasan atau topik pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini di program Jelang Kajian Islam Ilmiah bersama Ustaz Abu uh, Abu Zubair Umar Hafizahullah taala. Juga kita akan coba memandu sahabat Rashid uh, eh, mengenai pembahasan kitab uh, yang akan dibawakan materinya oleh Al Ustaz Muhammad Umar Asyid Hafizahullah Ta'ala yang akan berlangsung sesaat lagi mungkin sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat bertempat di Masjid Ibnu Taimiyah ya beralamat di Sanggerahan Grogol Sukoharjo. Nah, ee, eh, baik kita langsung saja bertanya kepada Ustaz ee, eh, Umar Abu Zubair. Ustaz terkait dengan pembahasan kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar Asyid. Mungkin banyak dari sahabat Rasid yang masih asing Ustaz, dengan uh, nama kitab tersebut atau uh, mungkin juga banyak di antara kita juga yang belum begitu paham tentang bahasa Arab. Jadi mungkin pertanyaannya nah. apa sih isi kitab tersebut ya. Nah. Mungkin bagi sahabat Rasid yang hadir di tempat berlangsungnya daurah di sini bisa membeli atau uh, mengambil ya uh, kopian e, kitab yang akan dikaji di, kepada panitia. Akan tetapi sahabat Rasid yang berada di rumah di seluruh Nusantara mungkin bertanya-tanya Ustaz, apa sih yang akan dibahas oleh Ustaz Muhammad Umar Asawet tentang pembahasan kitab Aqidatul Salafu Ashabul Hadis? Mungkin Ustaz Abdul Zubair bisa menjelaskan secara e, singkat, Ustaz. Nah, jazakallahu Uh, eh, ada pun judul uh, kitab tersebut uh, ada seorang uh, magister yang di uh, Jamiah Imam Muhammad bin Saud di Riyadh nah. itu berusaha untuk membahas eh, memiliki tulisan ya. di antara yang beliau bahas tentang judulnya nah, judulnya ada dua judul yang diangkat oleh beliau salah satunya adalah uh, eh, Akidatul Salaf wa Ashabul Hadis. itu Dan judul yang lain yang beliau angkat beliau sebutkan itu Al-Fusul fi Usuluddin. Hmm. Fi Usuluddin kalau nggak salah seperti itu. Akan tetapi beliau uh, menerangkan bahwasanya judul yang uh, dipegang dan dijadikan sandaran adalah Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Nah, seperti itu. Ini secara judul. Anda pun terkait dengan penulisnya, mungkin tidak apa-apa kita kenalkan ya. dari judul kemudian penulisnya ya. boleh, ya. Boleh. Nah, seperti itu. Adapun penulisnya adalah uh, eh, Al Imam Al Muhaddis Al Mufassir. Beliau juga digelari Syekhul Islam yaitu Abu Usman Ismail Ibnu Abdurrahman as sawbuni Ya. Dan nisbah beliau kepada As-Sabuni beliau ini mungkin jarang kita mendengarnya. Nah, ya kan jarang mendengarnya. Bahkan uh, disebutkan dalam kitab tadi itu beliau ini dari sisi masyurnya itu dibanding aimah yang lainnya mungkin agak kurang. Yeah. Gitu. Akan tetapi sebagian ulama itu memberikan tasbih kepada beliau, memuji beliau dan bahkan um, di antara mereka ada yang menggelari beliau dengan Syekhul Islam. Seperti itu. Beliau ini uh, masa masa kehidupan beliau itu lebih dekat kepada kurun al-mufadalah hmm. yaitu generasi-generasi awal hmm. umat Islam ini karena beliau hidup pada kurun yang keempat dan kelima nah gitu kurun keempat dan kelima Jeria. Ini terkait dengan beliau. Ini kira-kira di zamannya siapa saat yang aimah yang masyur di telinga kita mungkin beliau hidup? Ya setelah tabiut tabiin. Oh, tabiut tabiin Ya, nah, itu. Uh, ah, adapun terkait dengan isi kitab. Nah. Gitu. Langsung? Ya boleh, betul. Adapun terkait dengan isi kitab, di antara yang beliau bahas pada kitab tersebut, yang beliau sampaikan pada eh, kitab tersebut adalah adalah terkait akidah atau pokok-pokok agama Islam ini. Beliau membahas tentang uh, akidah uluhiyah, kemudian akidah rububiyah dan juga asma wa sifat. Ini terkait dengan tauhid. Kemudian beliau juga menerangkan di dalamnya akidah Ahlussunnah terkait dengan adabul qabr dan nikmat yang ada di kuburan. Dan juga menerangkan tentang jannah, surga, dan neraka dan juga menerangkan tentang kebaikan dan kejelekan. dan juga menerangkan tentang akidah ahli sunnah terkait dengan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sikap kita? Yaitu bahwasanya kita hendaknya mendoakan uh, keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mereka semua seperti itu. Dan kita uh, beliau mengajak kita untuk uh, berloyalitas kepada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menempatkan pada mereka pada tempat yang sepantasnya. Tidak kita hulu berlebihan dalam menempatkan mereka, tidak pula kita meremehkan merendahkan mereka. Sebagaimana yang sering kerap sekali dilakukan oleh orang-orang Rafi loh, nah, Meremehkan para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau juga menerangkan tentang akidah ahli terkait dengan waswas syaitan. Waswas syaitan. Terkait dengan sihir, sihir dan tukang sihirnya. Beliau juga e, membahas di dalam kitab tersebut. Dan tidak lupa, beliau juga membahas tentang adab ashabul hadis. Adab. Adab. Ashabul hadis menerangkan tentang tanda-tanda ciri-ciri ahlul bidah itu seperti apa, ahlul ahwa itu seperti apa, dan juga ahlus sunnah itu seperti apa. Ini sebagian isi yang ada pada kitab tersebut. Mungkin tergambar kok kayaknya banyak sekali. <laughs> Mungkin kitab tersebut tebal. Nah, atau bahkan saya secara Eh, ringkas mengatakan wah ini sepertinya sudah lengkap di sini ya sebuah permasalahan telah disebutkan di bab-bab yang itu ya. Uh, beberapa ulama yang membahas kitab ini menerangkan memang kitab ini uh, meskipun mukhtasar ringkas, ringkas hmm. gitu akan tetapi sambil mencakup gitu mencakup seperti tadi saya katakan kayaknya kok uh, tebal yeah. gitu kan padahal tidak karena apa keistimewaan dari kitab ini keistimewaan dari kitab ini uh, sang penulis itu menyampaikan kitab ini dengan cara ikhtisar yaitu oh. ringkas ringkas akan tetapi uh, kalau dalam bahasa kita singkat jelas dan padat oh, ya, nah, itu kan <laughs> ya, ya, nah, itu beliau menyampaikannya secara ikhtisar kemudian selain ringkas kitab tersebut juga uh, penuh dengan kejelasan, gamblang dan insya Allah mudah untuk dipahami. Hmm, insya Allah mudah untuk dipahami. Terkait dengan uh, cara beliau menyampaikannya di dalam kitab tersebut, ketika menyampaikan salah satu uh, keyakinan atau pokok dari landasan agama kita ini, permasalahan ini, misalnya permasalahan A, kemudian beliau sertakan uh, dalil-dalilnya. entah dari biasanya dari kitab, dari hadis, kemudian didukung dari dengan ucapan dari pendahulu kita, ulama salaf saleh, entah dari sahabat, dari tabiin atau tabi tabiin. Demikian. Ini terkait dengan uh, cara beliau menyampaikannya di dalam kitab tersebut. Satu lagi keistimewaannya, kitab ini uh, termasuk sebagai sumber referensi, rujukan. Kenapa kita bisa bisa bilang seperti ini? Karena beliau di situ menyampaikan akidah salafus soleh, ya kan? Betul. Akidah ahli sunnah, ashabul hadis dan salafus soleh. Dan kita yang ingin mempelajari akidah yang benar itu mencontoh akidah mereka, ya kan? Maka pantaslah kitab ini menjadi rujukan. Dan sebelum kita ada dua orang ulama besar itu menukil dari kitab tersebut. Dua ulama tersebut adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan murid beliau Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Beliau berdua itu menukil dari kitab ini. Artinya menggambarkan kepada kita kitab ini pantaslah menjadi rujukan dalam untuk kita mengetahui bagaimana akidah ulama salaf kita. Demikian terkait dengan kita. Sahabat Rajin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uh, singkat ya tentang uh, profil kitab yang disebutkan oleh Ustaz Umar Abu Zubair hafizahullah taala dan memang kita ketahui sahabat Rasid rahimahnya wa rahimakumullah bahwasanya uh, eh, Ustaz Muhammad Umar Asyawid hafizahullah taala membawakan tema dengan mengambil sumber daripada kitab ini tidak hanya di Eh, pada kesempatan pagi hari ini saja di Masjid Ibnu Taimiyah Sukoharjo saja akan tapi kita mungkin telah mendengar e, rangkaian daurah-daurah beliau di seluruh Nusantara yang sering juga beliau membawa tema yang berhubungan dengan kitab tersebut. Nah, jadi sahabat Rasul yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala setelah apa yang kita dengarkan dari Ustadz eh, Ustaz Umar Abu Zubair Hafizahullah taala mengenai tentang sedikit rincian tentang isi daripada kitab Aqidatul Salaf wa Ashabul Hadith ini memang di dalamnya membahas seputaran permasalahan akidah yang ini sepertinya uh, mencakup ya di berba, eh, dengan berbagai sisi ya, masya Allah. Seperti membahas tentang tauhid, ya baik itu rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat, juga uh, membahas tentang azab kubur dan nikmat kubur, masya Allah ya sangat uh, detail walaupun disebut mukhtasar atau secara ringkas akan tapi permasalahannya memang secara menyeluruh insyaallah. Ya, kemudian juga disebutkan oleh Abu uh, Abu Zubair Umar Hafizahullah tentang di kitab ini juga membahas tentang uh, surga dan neraka. Ya, kemudian kebaikan dan kejelekan. Ya, kemudian sikap terhadap sahabat Nabi. Ya, bagaimana seorang uh, muslim menyikapi Eh, sahabat Nabi Shallallahu uh, eh, Ridwanullah Alaihi ajmain ya tentang uh, karena memang ada kelompok-kelompok yang juga tidak segan-segan untuk menghina sahabat Nabi seperti yang kita kenal Syiah Rafidah ya oleh karena itu di sini dibahas tentang bagaimana seorang ahli sunnah wal jamaah menyikapi uh, sahabat Nabi Ridwanullah Alaihi ajmain. Kemudian saya Rasid rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang kami nukil dari ucapan uh, Ustaz Abu Zubair Umar Allah taala di sini juga dalam kitab ini membahas tentang waswas syaitan ya kemudian eh, tentang sihir dan pelaku daripada sihir tersebut juga bagaimana tentang adab-adab ashabul hadis dan juga eh, ah, eh tentang ah, keadaan alul bidah dan alul hawa alul ahwa ya dan juga tentang ahlus sunnah itu sendiri tentunya dan sahabat Rasul yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit ya pembahasan e, tentang gambaran atau bisa kita bilang gambaran terhadap sahabat Rasul mungkin yang masih asing terhadap kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis dan telah dijelaskan oleh Ustaz Umar Abu Zubair tentang e, gambaran sedikit tentang kitab tersebut. Mungkin Ustaz ada yang mau ditambahkan? Ya. Tadi sebenarnya saya ingin menyampaikan juga ya. cuma kelupaan oh, iya, terkait dengan profil Ustadz kita oh, iya. Muhammad Umar bisa dilanjutkan <laughs> ya bisa dilanjutkan bisa dilanjutkan <laughs> Gak apa ada satu poin yang kelupaan ya. uh, seperti tadi disebutkan bahwasanya beliau itu pernah mengajar di pondok Ihya Usunnah di Jogolan, ya kan ah, iya. Ah. dan kita tahu bahwasanya uh, hampir seluruh uh, eh, ustadz-ustadz kita yang berkiprah di dalam dakwah di Indonesia ini itu dulunya uh, sempat belajar di Degolan. Hmm, Masya Allah. Iya kan? Iya betul betul. Nah, atau, Artinya atau, banyak dari asatidah kita, ustadz-ustadz kita murid daripada nah, Ustadz Muhammad Umar Syawidi. Nah, ini, nah itu yang uh, eh, ingin anda sampaikan. Jadi hampir uh, atau kebanyakan dari satu ustadz kita yang berkiprah di Indonesia ini ya. itu merupakan murid beliau Masalah. dan menimba ilmu kepada beliau. Masalah. Nah itu dan bisa dikatakan juga terkait beliau ini termasuk uh, generasi yang pertama yang mengajak kepada dakwah salafiyah di Indonesia. Masya Allah. Nah, gitu. Artinya awal-awal masuknya dakwah salafiyah di Indonesia salah satu tokoh di balik Uh, peran daripada masuknya dakwah salafiyah termasuk Al Ustaz Muhammad Umar Rasul. Iya, beliau. ini. Jazakallah khair. Tetapi yang perlu kita ingat tadi, ya. apa yang kita sampaikan ini bukan karena kita ta'asub. Betul, betul. Ah, bukan pula karena kita mengajak taklid buta, tidak. Betul. Akan tetapi kita ingin mengenal beliau. Betul. Sehingga setelah kenal dengan beliau, kita bisa uh, menempatkan beliau sesuai dengan tempat beliau yang uh, sepantasnya betul gitu kan betul sebagaimana uh, kita berusaha untuk mengamalkan hadis yang kita sebutkan tadi betul eh, nah, so. agar kita mengetahui hak dari alim uh, ulama kita atau uh, doa ustadz kita yang ada di sekitar kita masya allah baik Jazakallah khairan Ustaz Umar Abu Zubair Hafizahullah Ta'ala Nah sahabat Rashid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala beberapa poin-poin yang telah kita sampaikan dari seputar profil daripada Ustadz Muhammad Umar Asyawat Hafizahullah Ta'ala juga tentang pembahasan kitab uh, daripada Aqidatus Salah Ashabul Hadith yang akan disampaikan secara uh, terperinci insyaAllah Ta'ala oleh Ustadz Muhammad Umar Asyawat Hafizahullah Ta'ala pada rangkaian daurah Ustadz Muhammad di Sukoharjo tentunya yang hari ini akan bertempat di Masjid Ibnu Taimiyah Sanggerahan Grogol Sukoharjo. Nah, oleh karena itu sahabat Rasid jangan lewatkan ya e, rangkaian daurah daripada Ustaz Muhammad Umar uh, Asy'ad taala. Nah, Radio Rasid akan menyiarkan secara live juga bagi sahabat Rasid yang tidak bisa hadir di tempat berlangsungnya daurah tentunya. Dan mungkin Ustaz Umar Abu Zubair sedikit berikan nasihat kepada sahabat Rasid mungkin. Fadol, <laughs> silakan. Sedikit nasihatnya apa yang bisa saya sampaikan? Mungkin kalau kita <clears throat> berusaha mengingat yeah. hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, uh, beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ikhris halaman yang fa'u." Bersemangatlah kalian untuk mengejar apa atau hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat kepadamu. Wasta'in billah wala ta'jaz. Dan meminta tolonglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan merasa lemah. Kira-kira kalau kita mau bertanya apa yang bisa mendatangkan manfaat kepada kita? Salah satunya dan itu tidak dilakukan lagi bahkan itu merupakan induk dari kebaikan-kebaikan yang ada adalah tolabul Tolak Tolabul ilmu. Kalau kita ingin membenarkan, berusaha membenahi akidah kita, berusaha membenahi muamalah kita, dan berusaha membenahi bagaimana kita bisa bersikap dengan baik kepada uh, orang lain, entah dia termasuk dari ahlu bidah atau termasuk orang yang menyimpang atau termasuk sekedar orang yang keliru Betul. maka hendaknya kita menuntut ilmu menuntut ilmu agar langkah kita langkah demi langkah kita itu terbimbing oleh ilmu gitu kan ini ketika kita di dunia dan juga dari ilmu itu akan mengajak kita untuk beramal dan itu akan menjadi tabungan kita ketika kelak kita di akhirat nanti karena Buah daripada ilmu tentunya amal. Betul. Nah, setelah diamalkan, kita pun akan mempunyai kesempatan untuk mengajak yang lainnya. Betul. Meskipun kita mengajak yang lainnya sedikit atau banyak, itu ilmu kita nggak akan berkurang. Ya. Amalan kita masih bisa kita amalkan. Dari hasil dakwah kita, kita akan mendapatkan pahala yang lainnya. Masya Allah. Jadi ilmu pembuka pintu kebaikan. Betul. Itu terkait dengan ilmu. Agar kita terbimbing di dunia kita dan terselamatkan di akhirat kita. Dan untuk menimbulkan semangat ini tentunya sebagaimana peringatan Rasul kita alaihi wasallam wasta'in billah dan meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolabul ilmi adalah salah satu ibadah. Itu kan dalam beribadah kita juga meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi semangat, diberi kemudahan, diberi kekuatan, diberi kesempatan dan sebagainya. Bahkan ini dicontohkan oleh Rasul terkait dengan uh, meminta tolongnya beliau kepada Allah dalam hal ibadah. Uh, beliau pernah berdoa, Allahumma in aini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam Eh, berpikir mengingatmu dan dalam bersyukur kepadamu dan dalam uh, memperbagus ibadahku kepadamu. Demikian. Rasul tidak lupa untuk berdoa. Nah, seperti itu. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebagaimana yang disebutkan oleh murid beliau Al Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala ketika beliau uh, berusaha membahas suatu masalah ya. membahas suatu masalah kemudian beliau menemukan kesulitan. Meskipun beliau Syekhul Islam, tetapi terkadang juga beliau menemukan. Iya, lalu apa yang dicontohkan oleh beliau? Nah, ini yang di yang diambil uh, dan dicontoh oleh Al Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Syekhul Islam ketika mendapatkan ketika membahas masalah kemudian uh, artinya membahas suatu permasalahan itu artinya kan masuk dalam kategori menuntut ilmu ya. Betul. Nah, secara umum dalam menuntut ilmu membahas suatu permasalahan ketika menemukan kesulitan beliau berdoa. Uh, ya muallim Ibrahim alimni. Ya Allah yang memberikan ilmu kepada Ibrahim alaihissalam nah. Ya. berikanlah ilmu kepadaku. Ini contoh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi kita berusaha pertama untuk semangat mencari apa yang bermanfaat pada kita, bagi kita. Di antaranya adalah tolabul ilmi. Terkadang tolabul ilmi ini semangat, kadang kendor. Nah, maka jangan lupa kita untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberi semangat. Nah, dan eh, nasihat berikutnya dari Rasul Alaihissalam wala tahjas. Dan jangan merasa lemah. Jangan merasa lemah. Meminta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan merasa lemah dan juga untuk mendukung semangat selain minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, usaha yang lain yang bisa kita lakukan adalah uh, berkumpul dengan teman-teman yang semangat. Masya Berkumpul dengan teman-teman yang semangat. Bisa jadi ketika uh, di rumah kayaknya mau berangkat itu berat. Berat. Iya. berat. Coba paksakan sedikit, yang penting jalan sampai tempat uh, belajar, iya. sampai tempat menghadir Sudah duduk dengarkan. Insya Allah dari perjuangan tersebut rasa berat itu akan hilang ketika kita mendapatkan ilmu. Ilmunya, masya Allah. Nah, akan terobati dengan ilmu itu. Betul. Nah, Nah, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Masya Allah. Jazakallah khairan ya, Itu tadi Ustaz Abu Umar uh, Ustaz Abu Zubair Umar hafizahullah taala menyampaikan sebuah nasihat yang sangat penting ya dan sangat e, luar biasa tadi kepada sahabat Rasi tentunya agar senantiasa semangat ya dalam apa yang bermanfaat bagi sahabat Rasi semua tentunya dan di sini yang dimaksud adalah menuntut ilmu agama karena inilah poin penting agar kita e, bertambah semangat untuk melakukan apa yang bermanfaat bagi kita ya dengan ilmu ya bisa menghantarkan kita untuk melakukan amalan-amalan soleh yang tentunya ini akan menghantarkan kita Eh, kepada kemanfaatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah uh, program jelang kajian Islam ilmiah kami di kesempatan pagi hari ini di pukul 9 eh, dari pukul 8 pagi tadi sampai pukul uh, eh, 9 pagi ya bersama Ustaz uh, Abu Zubair Umar hafizahullah taala yang mana kita tadi sudah membahas tentang profil singkat daripada Ustaz Muhammad Umar Asyawid Hafidahullah Ta'ala juga mengenai tentang sekilas kitab yang akan dibahas uh, oleh Ustadz Muhammad Umar Asyawid Hafidahullah Ta'ala. Dan sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala perlu kami ingatkan kembali bahwasanya insya Allah ya uh, live muhadarah atau kajian Islam ilmiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar Asyawid Hafizahullah Ta'ala akan berlangsung pukul 10 waktu Indonesia Barat insyaallah taala dan sebelumnya insyaallah akan dibuka oleh Al Ustaz Abu Yahya Al Maidani hafizahullah taala ya beliau akan membawakan sebuah tema yaitu metode ahli sunnah dalam menetapkan akidah. Insya Allah Taala sesaat lagi yang akan juga disiarkan live e, dari atau oleh Radio Rashid. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua tentunya dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Baiklah sahabat Rasid yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya Abu Nabil Alashi dari Studio Rasid mohon pamit dan juga mewakili Ustaz uh, Umar Abu Zubair Hafizahullah taala. Kita akan bertemu kembali di rangkaian daurah yang berikutnya. Akhir kata, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rashid, Radio Salafi Indonesia